ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah?" "Ma ana 'alil yauma washabi." Apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Sehingga kenikmatan ini, kenikmatan kita ditunjukkan di atas sunnah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dipermudah untuk bisa meniti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Tatkala seorang sudah mendapatkan nikmatul Islam. Karena pada akadnya, betapa banyak kelompok-kelompok dalam Islam ini yang telah disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ada 73. Para ulama menyebutkan 73 itu bukanlah batas maksimal, tetapi 73 itu batas minimal lebih dari itu. Bisa lebih dari 73. Dan ini tatkala Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan kepada kita untuk kita berada di atas sunnah, maka ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Dan tentunya kenikmatan ini harus kita jaga. Senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diringi dengan kita mencari hidayatul dilalah wal bayan, itu hidayah petunjuk berupa ilmu. Ini pula kita harus menjaganya dengan senantiasa kita tolabul ilmi. Sebab dengan ilmu itulah seorang itu akan mengenal sunnah. Dengan ilmu itu pula seorang itu akan mengenal jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Sebagaimana pula dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya surga itu akan dipermudah bagi mereka orang-orang yang senantiasa mempelajari ilmu agama ini. Dan tentunya ilmu agama ini adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang namanya sunnah dengan Islam itu tidak bisa dipisahkan. Al Imam Al Barbari rahimullah dalam kitab Syarh Sunnahnya menyebutkan anal Islam huwa sunnah wa sunnah hiyal Islam la yakumu ahaduhuma illa bil akhar. Islam itu adalah sunnah dan sunnah itulah Islam dan tidaklah salah satu tegak kecuali dengan salah satunya sehingga tidak bisa dipisahkan antara Islam dengan sunnah sunnah ya Islam Islam ya sunnah jika jalan untuk kita bisa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai kenikmatan yang hakiki dan itu adalah memang akhir Tujuan bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk menempuh menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya itu menuju surga. Maka dengan belajar ilmu inilah Mempelajari agama ini Tentunya dengan pemahaman yang benar Ini akan memudahkan seorang ya Untuk menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala Kaum muslimin Rahiman rahimakumullah Sehingga dengan senantiasa Kita menjaga hidayah ini dengan kita senantiasa talabul ilmi ini akan menambah kenikmatan-kenikmatan yang akan Allah berikan kepada kita. Sebagaimana dalam satu salah satu ayatnya, lain syakartum lazidanakum." Jikalau kalian bersyukur sungguh akan aku tambahkan nikmatku terhadap kalian. Seorang yang dia belajar ilmu, yang dia menggunakan kesempatannya, untuk senantiasa tolabul ilmi maka ini juga termasuk salah satu bentuk dari bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menyesyukur di antara bentuknya adalah memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala ini untuk senantiasa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tolabul ilmi ini adalah merupakan ketaatan yang besar. Pangkal dari segala kebaikan. Seorang dia akan bisa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam taat dalam menjalankan perintahnya atau taat dalam menjalan menjauhi larangan-larangannya. Maka itu adalah akan diketahui dengan bimbingan ilmu. Maka tentunya seorang yang dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada hari akhir, maka hal ini akan senantiasa diupayakan agar dia mendapatkan keselamatan di hari akhir. Agar dia mendapatkan kenikmatannya hakiki, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala maka di antara jalannya adalah dengan ketaatan. Dan pangkal dari ketaatan itu adalah dengan bimbingan ilmu. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimullah menyebutkan bahwa at-ta'ah hisnullah al-azam wa man dahlau kana minal aminina fi kubadid dunya wal akhirah bahwasanya namanya ketaatan ini adalah pentengnya atau tamengnya Allah yang besar. Siapa yang masuk kepadanya, siapa yang dia berubah taat, dia termasuk orang-orang yang merasakan keamanan dari ikob di dunia dan di akhirat. Seorang yang dia akan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala ada pada dia hidayatul dilalah wa hidayatul bayan ada hidayah petunjuk dengan ilmu dia mempunyai petunjuk dengan keterangan-keterangan yang jelas itu dari ilmu qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa yang telah Allah firmankan dan apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Jika di akhir-akhir zaman ini, tatkala manusia mereka sibuk dengan perkara dunianya, mereka lebih mementingkan dunianya, maka walhamdulillah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita dalam hati kita keinginan kita terhadap akhirat. Tatkala manusia mereka mudah sekali untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan-kemudahan untuk kita bisa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan yang besar, ya. Kenikmatan yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Sehingga untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan kita menjalankan dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat jasmani yang kita rasakan, ya kesehatan yang kita rasakan, marilah kita gunakan kesehatan itu untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan waktu luang yang Allah berikan kepada kita, marilah kita juga kita gunakan untuk kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan Jalan-jalan ketaatan itu banyak. Jalan-jalan kebaikan yang seorang tatkala mengamalkannya itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu juga telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk bisa baca dalam kitab Riyadhus Shalihin di mana Al-Imam Nawawi rahimullah cara membawakan satu bab tentang uh, jalan-jalan kebaikan itu adalah banyak. Baik dengan amalan-amalan lisan, amalan anggota badannya, atau amalan-amalan dengan hatinya. Kau muslimin rahiman rahimakumullah. Sehingga inilah kenikmatan yang sangat besar tatkala Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dalam Islam ini adalah kenikmatan untuk kita bisa mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenikmatan yang tatkala Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan bagi kita untuk kita berjalan di atas jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan dari hamba-hambanya sebagai bukti kalau seorang hamba dia cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dia ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala turun satu ayat yaitu ayatul imtihan, ayat ujian bagi mereka orang-orang yang jujur pengakuannya. Apakah dia benar-benar cinta kepada Allah? Ataukah hanya sekedar pengakuan dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum." Katakanlah, "Jikalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku," yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan yang jujur pengakuan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diuji. Dengan apa? Yaitu dengan apakah dia ittiba kepada Rasul ataukah tidak. Betapa banyak orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, namun justru amalannya bertentangan dengan amalannya Rasulullah SAW. Juga betapa banyak orang yang mengaku dia telah mempersaksikan asyhadu an la ilallah namun dia tidak mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Karena di antara kandungan maknanya adalah at-ta'ah, adalah ketaatan. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga al-mahabbah, juga terkandungi padanya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kecintaan itu akan dibuktikan dengan ittiba'nya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia cuma sekedar pengakuan ataukah dia benar-benar mewujudkan bukti kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka siapa yang dia mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini imtihan, ujian Apakah kecintaan dia kepada Allah itu benar-benar ya? Maka kalau dia benar cinta kepada Allah, sepantasnya lah dia mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mengikuti kepada Rasul, dia pun akan mendapatkan dua kutaman yang sangat besar. Yuhbibkumullahu. Allah akan cinta kepada kalian. Wa lakum dunubakum. Yang kedua, Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini kenikmatan yang besar. Tatkala seorang dia membuktikan kecintaan yang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ittiba kepada rasulnya. Ini akan mendapatkan kecintaan Allah juga akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah keharusan kita untuk kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sering kita kenal dengan kita mengikuti sunnah beliau. Kata sunnah kalau secara bahasa itu artinya adalah asyirah hasanatan kanat au qabihah adalah perjalanan baik yang baik ataupun yang jelek ini secara bahasanya ada secara syar'i yang namanya as-sunnah al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya bahwa namanya sunnah yaitu syariatan wa tariqatan lazimah adalah syariat dan jalan yang telah ditetapkan yaitu sebagaimana juga disebutkan oleh yang lainnya bahwa yang namanya sunnah adalah at-tariqatul masluk adalah jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itu adalah sunnah. Perlu diketahui, terkadang seorang tidak bisa membedakan mana sunnah yang masuk padanya hukum-hukum dan mana sunnah yang maksud yang dimaksud padanya jalannya telah ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara usul ilmu fikih memang di sana ada hukum dalam Islam ini yang namanya hukum sunnah ya kalau kita kenal atau masyarakat secara umum kenalnya yang namanya sunnah kan kalau diamalkan berbahala kalau ditinggalkan tidak berdosa itu menurut ilmu usul fikih ya ada benar sunnah yang dimaksud sunnah Rasulullah SAW adalah secara umum yaitu apa saja yang telah diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah Islam. Bukan dalam masalah hukum, dalam ilmu fikih. Sehingga apa yang dimaksud oleh eh, sunnah adalah syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tadi kita sampaikan bahwa namanya anal Islam huwa sunnah wa sunnah hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Maka bagi siapa yang mereka ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah perkara yang besar di mana ittiba kepada beliau mengikuti sunnah beliau termasuk salah satu dari syarat-syarat diterimanya amalan. Man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amal yang tidak ada perintah dari kami, maka raddun, tertolak. Ya. Sehingga dalam setiap amalan, tentunya kita adalah ittiba, mengikuti kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga siapa yang mengikuti kepada apa yang dibawa oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah yang mencocoki kepada sunnah maka itu adalah jalan yang akan menyelamatkan seorang ya dengan jalan sunnah tersebut dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada sebagaimana telah disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa Islam ini akan terpecah menjadi 73 ya bahwa yang akan selamat itu hanyalah orang yang mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabatnya. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan kepada kita bahwasanya ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ini akan mendatangkan bagi seorang nikmatul hidayah itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan wattabi'uhu la'allakum tahtadun dan ikutilah oleh kalian ya agar kalian itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam salah satu hadis beliau berwasiat kepada para sahabat dan itu pula tentunya kepada kita semuanya sebagai umat beliau yang nasihat itu nasihat yang uh, menggetarkan hati dan nasihat yang begitu besar yang beliau bersabda di dalam hadis yang diwatkan oleh Al Hakim kemudian Tirmidhi dan Az-Zahabi usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in kana abdan habasiyan aku wasiatkan kepada kalian dengan ketakwaan kepada Allah ini wasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mendengar dan taat kepada pemimpin sekalipun dia itu seorang budak fa innahu man ya'is minkum yara ba'di ikhtilafan katsira maka sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelahku dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasidin al mahdiyyin maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa rasidin al-Madiyin. Addu alaiha bin nawajir. Gigitlah sunnah itu dengan gigraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, maka sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa inna kulla bid'atin dolalah dan sesungguhnya setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Ini wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang besar untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk senantiasa kita taat dan mendengar kepada penguasa, sekalipun itu seorang budak yang menjadi penguasa. Selama dia muslim, ini adalah wajib untuk kita taati selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga telah dihabar oleh beliau bahwa setelah sepeninggal beliau akan muncul berbagai macam perselisihan yang sangat banyak. Apa solusinya supaya selamat dari ikhtilafan kasiro tadi adalah berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khulafur Ini yang akan menjadikan solusi seorang itu selamat dari berbagai macam ikhtilaf, perpecahan adalah kita berpegang kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnahnya para khulafa rasidin, para sahabat Ridwanul Alim Ajmain. Kaum muslimin, rahiman rahimakumullah. Kemudian Disebutkan pula dari Az-Zuhri. Beliau menyebutkan kana min mada min ulama'ina yaquluna al-i'tisamu bis sunnati najah. Bahwa ulama-ulama kita yang dulu mereka menyatakan bahwa berpegang kepada sunnah najah itu akan selamat. Ya. Siapa yang berpegang kepada sunnah itu dia akan selamat. Sebagaimana al Malik menyebutkan as-sunnah kasafinatin nuh. Bahwa sunnah itu adalah seperti perahunya Nuh. Man raqibaha najah Siapa yang menaikinya, dia itu akan selamat maka siapa yang akan luput darinya ya dia akan hal, dia akan binasa ya ini adalah sunnah yang harus kita pegang yang harus kita jalani di dalam kita menjalankan agama ini oleh karenanya kaum muslimin rahimah rahimakumullah di dalam kita beramal dengan sunnah ini akan mendatangkan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Ali bin Hibban rahimahullah taala di dalam mukadimah sahihnya Wa inna fi luzumi sunnatihi tamam as-salamah wa al-karamah sesungguhnya pada berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan mendatangkan tamamas salamah itu keselamatan yang sempurna karena seorang yang dia menjalankan berpegang kepada sunnah dia akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Wajima al karamah dan akan terkumpul padanya kemuliaan-kemuliaan. Namanya seorang yang dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tentunya di dalam kita menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kita beragama ini tentu kita menginginkan keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat. Sehingga untuk kita bisa selamat di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan kepada kita dalam kitabnya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Sehingga seorang yang dia mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi dia tidak memandang dalam amalan amalian, ya, dalam hukum, apakah itu sunnah yang sifatnya amalan yang kecil ataupun amalan yang besar. Seorang yang dia Itibak kepada sunnah Rasulullah SAW, maka apapun yang diamalkan oleh beliau, dia berusaha semampu untuk mengamalkannya. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa di antara para sahabat yang beliau itu senantiasa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW Bahkan dalam safarnya pun di mana Rasulullah berhenti, dia pun berhenti. Itu beliau adalah Ibnu Umar radhiyallahu huma. Beliau senantiasa mengikuti beliau, ya, apa yang beliau kerjakan. Tatkala mungkin Rasulullah beliau safar, ya, kemudian beliau berhenti di satu tempat, maka di situ pula Ibnu Umar itu berhenti. Benar-benar beliau meniru apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam perkara yang bukan diperintah oleh Rasulullah. Artinya kalau safar harus berhenti di sini kan tidak ada perintah. Tetapi beliau Ibnu Umar mengamalkan apa yang diamalkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dalam perkara yang diperintahkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikutinya, maka beliau termasuk sahabat yang bersemangat ya dan saat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau untuk berusaha untuk mengamalkannya. Mengikuti apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pula bentuk kita sebagai umat beliau. Kecintaan kepada beliau adalah kita menghidupkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana nanti kita akan bahas tentang fadail atau fawaid al-amal sunnah Faedah-faedah beramal dengan sunnah. Ini disebutkan di dalam kitab Daruratul Ihtimam Sunan Nabawiyah. Ma di antara yang disebutkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas tentang seorang yang beriltizam dengan sunnah Rasulullah SAW, ini dia akan mendapatkan buah dan faidah. Yang tentunya buah dan faidah itu sangatlah banyak. Tatkala seorang dia menjalankan sunnah Rasulullah SAW, iltizam di atas sunnah beliau, ini mendapatkan kutaman-kutaman yang sangat banyak. Namun beliau sebutkan ada beberapa. Di antaranya adalah al-wusulu ila darajatil mahabbati mahabbatillah azza wa jalla li abdihil mu'min. Dengan seorang dia iltizam di atas sunnah, ini akan menghantarkan kepada derajat kecintaan Allah azza wa jalla kepada hambanya yang beriman tadi. Seorang yang dia iltizam di atas sunnah, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Ini akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jika iltizam di atas sunnah, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini akan mendatangkan mahabbatillah mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yuhibbukumullahu Allah akan cinta kepada kalian kaum muslimin rahiman rahimakumullah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu beliau berkata qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha qala sesungguhnya Allah telah berfirman itu ada diskusi, Man adali waliyan faqad adzantu bil harbi wa ma taqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in abu ilayya mimma aftaratu alaihi وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأوتي لأوتينه لأوتينه walain ista'adha bi la'idhannahu kata Allah Subhanahu wa taala siapa yang memusuhi ya wali-wali wali-wali Allah Subhanahu wa taala maka sungguh aku telah mengizinkan untuk memeranginya tidaklah seorang hamba tidaklah hambaku itu mendekatkan ke, mendekat kepadaku dengan suatu yang aku cintai dari apa-apa yang telah aku wajibkan kepada dia ya itu hamba itu senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang aku perintahkan kepadanya dan terus-menerus hambaku dia mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sehingga aku cinta kepadanya. Maka tatkala aku cinta kepadanya, kata Allah, akulah samiahu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya adalah Allah akan jaga pendengarannya, juga penglihatannya, yang dia melihatnya, ini juga Allah akan jaga penglihatannya. Demikian pula tangannya yang dia gunakan untuk menyentuhnya. Demikian pula kakinya yang dia berjalan dengannya. Ini Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia dari perkara-perkara kemaksiatan. Ya, tatkala seorang hamba dia mendekat kepada Allah dengan amalan-amalan yang diwajibkan dan ditambah pula terus-menerus dengan amalan-amalan nawafil yang sunnah sehingga Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepadanya, Allah akan jaga pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya. Dan jika dia meminta kepadaku, sungguh aku akan memberikannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia meminta pelindungan kepadaku, sungguh aku akan lindungi dia. Ya. Ini hadis yang sahih, ya, yang menunjukkan tentang seorang yang dia menambahkan amalan-amalannya dalam mendekatkan diri kepada Allah di samping kewajiban kewajiban yang telah Allah wajibkan dia tunaikan dia tambah dengan amalan-amalan sunnahnya amalan-amalan disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Allah Allah akan cinta kepada dia ya ini hadis menunjukkan hadis yang agung menunjukkan yaitu fa fi fa fi hadzal adim dalilun ala anna nawafila sababun minal asbabi aljalibah li mahabbatillahi ta'ala li abdih. Maka hadis yang agung ini menunjukkan bahwasanya amalan-amalan yang sunnah ini akan menjadi sebab ya dari sebab-sebab yang untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya amalan-amalan yang sunnah ya selain amalan yang diwajibkan dia tiba kepada Rasulullah SAW maka akan mendapatkan keutamaan yaitu kecintaan Allah kepada seorang hamba. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian juga Seorang yang telah mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dia pula akan mendapatkan kecintaan dari penghuni langit. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Iza ahabballahu al-'abda nada Jibril Inna Allah yuhibbu fulan fahibbuh fayuhibbu Jibrilu fayunadi Jibrilu fi ahli sama Allah yuhibbu fulanan fahibbuhu fayuhibbu ahlus sama Apabila Allah cinta kepada seorang hamba Allah itu menyeru kepada Jibril Sesungguhnya Allah cinta kepada fulan maka cintailah fulan. Maka Jibril mencintai seorang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayunadi Jibril fi ahli sama maka Jibril akan menyuruh kepada penghuni langit. Sesungguhnya Allah cinta kepada fulan, maka cintailah oleh kalian fulan itu yang Allah cinta kepadanya. Maka ahli penghuni langit pun mencintai si fulan tersebut. Ini menunjukkan tatkala sudah mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat ya itu pun akan mencintainya. Ya. Akan mendapatkan kecintaan dari makhluk-makhluk yang mulia. Itu mereka para malaikat, para penghuni langit. Ini juga akan mencintai kepada seorang tatkala Allah cinta kepada seorang hamba maka penghuni langit pun mereka akan mencintai kepada hamba tersebut kemudian di antara faedah yang kedua adalah annal muhafadata 'ala nawafil tajbiru kasral faraid yaitu menjaga amalan amalan yang sunnah akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari amalan-amalan yang wajib. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dalam sunannya. Kemudian juga dalam Sunan Tirmidzi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Inna awwala ma yuhasabun nasu bi yaumil qiyamah min a'malihim as-salah. Sesungguhnya yang pertama kalinya akan dihisap dari manusia pada hari kiamat dari amalan-amalan mereka adalah salat. Qala yaqulu rabbuna jalla wa azza fi salati abdi atamu am naksuha kami azza wa jalla berfirman kepada para malaikatnya, Lihatlah kepada sholat hambaku, apakah sholat hambaku itu sempurna atau masih ada kekurangan? Fa'in kanat tamah kudibatlah utama. Jikalau sholatnya itu sempurna, tulislah baginya amal yang sempurna. Wa kana intakoso min syai'an qala unzuru hali abdi min tatawwu'in. Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku itu dia mempunyai amalan yang sunnah, yang tatawu Fain kana lahu tatawu qala atimmu li abdi faridotahu min tatawwuhi. Jikalau ada amalan yang sunnah, maka Allah berfirman, sempurnakanlah untuk hambaku itu kewajiban-kewajibannya. Dengan amalan sunnah itu menyempurnakan amalan yang wajibnya. Hingga inilah seorang yang senantiasa menjaga amalan sunnah ya itu akan menyempurnakan ini adalah amalan yang pertama yang milik kiamah yang namanya sholat itu akan dinilai dari solatnya ma'akila biha itu sesuai dengan kekhusuan dia dalam solatnya apakah dia khusus atau tidak ya maka di sana ada hamba yang nilainya itu sepersepuluhnya ya seperempatnya atau lebih kecil tergantung dia itu khusuannya dalam sholatnya maka dengan amalan-amalan yang sunnah, ya, terkadang kita sholat, ya, entah itu ada kekurangannya, ya, itu akan sempurna dengan amalan-amalan yang sunnahnya. Maka kita jalankan amalan sunnah rawatib yang selalu mengikuti e, sholat fardu. Karena itu akan menyempurnakan dari kekurangan-kekurangan dalam sholat kita. Maka ini termasuk uh, eh, kutaman yang Allah berikan ya, kepada hambanya. Sebagaimana tadi, wa maytaqarrabu ilayya abdi bin nawafil. Tidaklah seorang hamba atau wa mayazalu abdi terus menerus hambaku itu mendekatku dengan amalan-amalan yang sunnah. Dengan amalan-amalan itu akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faidah yang ketiga lil mutamassiki bis sunnah fadlun kabirun wa izdadu fadluhu rif'atan kullama kana zamanu zaman iradin an sunnah wa idza'in liman tamassaka biha bagi seorang yang dia berpegang dengan sunnah dia mendapatkan keutamaan yang besar dan kutaman itu akan bertambah di waktu-waktu manusia itu berpaling dari sunnah. Di masa-masa manusia itu yang berpegang kepada sunnah, ya, itu mendapatkan gangguan-gangguan. Ya. Ini akan lebih besar kutaman. dan keutamaan itu akan bertambah ya waktu manusia itu berpaling dari sunnah di waktu-waktu manusia yang berpegang kepada sunnah itu mendapatkan gangguan celahan ya itu akan mendapatkan lebih dari keutamaannya ya itu sebagaimana disebutkan itu pada ayam sober pada hari-hari yang penuh kesabaran Dikala manusia mereka memusuhi sunnah, dikala mereka e, menghidupkan kebitahan. Di tatkala manusia-manusia yang mereka menjalankan sunnah, dicaci maki, disakiti dan yang lainnya, ini kutaman yang besar yang akan dia dapati. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan atau dalam enam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yaitu dari Abu Abu Sa'labah Al-Hushani radhiyallahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dan melihat Imam Tirmidzi ya fa inna min waraikum ayyamas sabr fihinna mithl qabdi al jamar lil 'amili fihinna mithlu ajri khamsina rajulan ya'maluna mithla amalikum Sesungguhnya di belakang kalian itu ada ayam sobr hari-hari penuh kesabaran yang padanya seperti memegang bara api. Bagi siapa yang beramal di hari itu, ya, di ayamus sabar itu mislu ajr khamsina rajulan. Semisal pahala 50 orang ya maluna misla amalikum yang mereka beramal seperti amalan-amalan kalian. Ya, di waktu-waktu manusia berpaling dari sunnah, ya, itu adalah amalan seorang di waktu itu mendapatkan pahala 50 kali, ya. Atau mendapatkan pahala 50 orang. Seperti yang kalian amalkan. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain yaitu kila ya Rasulullah ajru khamsina minna au minhum qala bal ajru khamsina minkum dikatakan wahai Rasulullah apakah pahala 50 dari kami atau mereka kata beliau bahkan 50 dari kalian ya pahala di hari-hari ayam sober tadi tatkala manusia berpaling dari sunnah tatkala manusia yang berpegang sunnah itu di dicela, disakiti, ya. Dia seorang mengamalkan amalan itu, ya keutamaannya itu mendapatkan seperti bala 50 kali yang diamalkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang ditanya kepada Rasulullah dari kami atau dari mereka, dari kalian. Ya, ini pahala besar. Bukan berarti kita lebih utama dari mereka tidak. Mereka adalah generasi mulia, mereka adalah generasi utama. Ya. Dari si generasi mereka adalah generasi utama. Namun di sini ada utama ada utamanya lebih pada umat beliau. Mereka seorang yang tidak berjumpa kepada Rasulullah SAW. Mereka adalah umat yang hanya sampai kepada mereka berita. Mereka beriman, mereka amalkan. Terlebih lagi di tatkala itu di hari yang penuh kesabaran, manusia sudah berpaling dari sunnah. Manusia mereka menghidupkan sunnah dan memerangi sunnah, ingin mematikan sunnah. Maka ketika itulah amalannya, amalan yang sangat besar mendapatkan keutamaan 50 kali dari mereka. Ya. Kau muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Inilah keutamanya Allah berikan, ya yang telah beliau sabdakan bagi mereka umat beliau yang senantiasa beramal sekalipun manusia itu mencelanya, manusia memerah membencinya, maka dia menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menghidupkan sunnah. Mereka adalah al-huruba, ya. Mereka adalah orang-orang yang menghidupkan sunnah tatkala manusia mereka menghidupkan kebitahan. Mereka adalah orang-orang yang memerai kebitahan tatkala mereka menghidupkan kebitahan. Mengamalkan sunnah tatkala mereka hendak mematikan sunnah. Kemudian yang keempat, anafil amali bis sunnah ismatan minal wuku'i fil bid'i bahwasanya beramal dengan sunnah ini adalah sebagai penjagaan dari terjatuh ke dalam kebitahan. Kalau seorang sudah dia tidak menjaga sunnah, ya, menyanyiakan sunnah, maka dia pun akan mudah untuk terjatuh ke dalam kebidahan. Disebutkan oleh Abu Muhammad Abdullah bin Manazil rahimahullah, beliau menyebutkan lam yudayya ahadun faridatan minal faraid illa btalahu Allahu bidadiyai sunan walam yubtala bitajya'i sunan ahadun illa yusaku ayubtalia bil bid'i seorang yang tidaklah seorang yang dia menyanyiakan kewajiban dari kewajiban-kewajiban kecuali Allah akan uji dia dengan menyanyiakan amalan yang sunnah ya dan tidaklah seorang diuji dengan menyanyikan amalan sunnah, kecuali dia akan dikhawatirkan ya terjatuh ke dalam kebidahan. Sehingga ya, kita jangan sia-siakan amalan wajibnya. Ya, terkadang seperti sholat jamaah bagi kaum pria, ya, kebanyakan kaum muslim itu menyanyiakan, ya, padahal itu bagi kaum pria adalah wajib, ya, sehingga dia pun akan menyanyiakan aman-amalan sunnah. Dan juga ketika dia sudah menyanyikan amalan sunnah, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalam kebitahan. Ya. Sehingga amalan sunnah itu akan menjaga seorang dari terjatuh ke dalam kebitahan. Sebagaimana boleh sebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma ya'ti ala nasi min amin illa ahdatsu fihi bid'atan wa amatu fihi sunnah hatta tahyal bid'au wa tamutu sunan Tidaklah datang kepada manusia di suatu waktu kecuali mereka telah mengadakan perbuatan bid'ah. Dan mereka telah mematikan sunnah. Sehingga hiduplah kebid'ahan dan matilah sunnah. Ya. Sehingga tatkala sunnah disia-siakan, ya, sunnah itu dimatikan, maka akan hiduplah kebidahan. Sebagaimana kita dapati, ya, kalangan kaum muslimin tatkala mereka menyanyikan amalan sunnah ya meninggalkan amalan-amalan sunnah akan hiduplah kebitahan yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW setelah sholat adalah berzikir, tasbih, 33 tahmid, 33 takbir, 33 atau 34 genap 100 atau takbirnya 33 kemudian digenapkan dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, ya. Mereka tinggalkan yang hidup adalah apa? Kebidahan. Dengan mengucapkan zikir la ilallah seratus kali, ya. Berdengan berdalih bukankah afdhalu zikri, ya. Seutama-utama zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Dalilnya benar apa enggak? Benar, tapi salah penempatan, ya. Namanya ibadah itu sifatnya tauqifiyah, suatu ketetapan. Suatu amalan itu telah ditentukan setelah sholat zikirnya ini. Ya kita amalkan seperti yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tatkala mereka meninggalkan amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka akan muncullah amalan kebitahan. Ya. Walaupun menurut mereka itu adalah uh, amalan yang baik, ya, Itulah namanya bid'ah. Ibnu Umar, Ibnu Umar menyebutkan kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu adalah sesat sekalipun manusia itu memandangnya baik, ya memandangnya baik. Namanya zikir kan baik, nah, tetapi dalam penempatannya kemudian tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, annal hirsa 'alal qiyami bis min tazimi syairillah. Bahwasanya semangat untuk menghidupkan sunnah termasuk dari mengagungkan syiar-syiar Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Zalika wa may yu'azim syairallahi fa inna min taqwal qulub. Yang demikian itu, dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu dari ketakwaan hati. Ya. Termasuk dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu adalah semua amalan-amalan syiar Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab Adwaul Bayan bahwa syair Allah amun fi jami syairillah itu umum semua syiar-syiar Allah taala termasuk badannya manasik haji kemudian juga uh, korban ya kemudian yang lainnya yang termasuk dari syiar-syiar Allah memamurkan masjid ya dan yang lainnya ini termasuk uh, menegakkan mengakuan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala tatkala seorang dia bersemangat untuk menghidupkan sunnah dia termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah taala kemudian yang selanjutnya fil tilzami bisunnah amnul iftirak. Komitmen di atas sunnah ini akan mendapatkan keamanan dari perpecahan. Ya. Syaikhul Islam rahimallah beliau menyebutkan wal bid'atu makrunatun bil furqah kama ana sunnah makrunatun bil jamaah. Kebitahan ya makrunah itu akan diikuti dengan perpecahan. Sebagaimana anak sunnah, sunnah akan diikuti dengan jamaah. Sehingga kita kenal kalau ahlu sunnah wal jamaah. Alul bid'ah wal furqoh, Ya. Kalau pelaku bid'ah, dia akan berpecah. Adapun ahlu sunnah, mereka berjamaah. Sehingga disebutkan oleh Ibn Abbas, wa man wafaqa sunnah anta mal jamaah wa in kunta wahda. Siapa yang mencocoki sunnah, maka dia bersama al-jamaah. Sekalipun engkau itu cuma sendirian. Siapa yang mencocoki sunnah, berarti dia mal jamaah. Bersama jamaah, sekalipun engkau itu sendirian. Ya. Sini Islam minta Tamiyah menyatakan bahwasanya kalau sunnah itu gandengannya akan diikuti dengan al-jamaah. Adapun kebitahan makrunatun bil furqah akan diikuti dengan perpecahan. Sehingga seorang yang dia keluar ya dari jalan Rasulullah SAW, al-furqah maka akan berpecah banyak sekali. Ya. Nah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu mim ba'di ma ja'humul bayyinat. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang mereka berpecah dan berselisih setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Kata Qatadah dalam tafsirnya yakni ahlul bid'i. Itu mereka adalah ahlu bid'ah, ya. Karena ahlul bid'ah mereka senantiasa akan berpecah, akan berselisih karena sebab mereka meninggalkan sunnah. Enam kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Itu diantara faedah kita berpegang dengan sunnah ya. Itu akan mendapatkan kutaman-kutaman yang begitu banyak sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk kita senantiasa berada, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diselamatkan dari berbagai macam Eh, penyimpangan-penyimpangan yang telah disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam wallahu alam bisawab mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka